Masih kita membahas tentang ucapan-ucapan para ulama dan alasan-alasan mereka dengan dalil-dalil yang mereka anggap bisa menjadi hujah atau bisa menjadi dalil tentang keutamaan malaikat di atas nabi atau keutamaan Nabi di atas malaikat. Dan tentunya kita sudah tahu mauqiful musannif wa mauqiful syarih sikap dan pendapat dari pensyarah Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi yang juga pendapat gurunya Abu Hanifah rahimahullah bahwasanya kedua-duanya utama dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Tetapi menunjukkan keilmuan beliau. Khususnya Syarih Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Menunjukkan kealiman beliau, keilmuan beliau. Beliau tahu masing-masing dalil yang dipegang oleh mereka. Apakah yang mengutamakan para anbiya di atas malaikat? Ataupun yang mengutamakan para malaikat di atas anbiya dan beliau sebutkan satu persatu. Dan beliau sebutkan pula bantahan-bantahannya. Yang akhirnya kesimpulannya masing-masing terbantah dan sesungguhnya tidak ada dalil yang kuat untuk menunjukkan keutamaan salah satunya di atas yang lain. Tetapi kalau keutamaan masing-masingnya ada. Artinya malaikat memiliki keutamaan, para anbiya juga memiliki keutamaan. Masih beliau sebutkan pendapat para ulama atau alasan-alasan mereka yang mengutamakan para anbiya di atas para malaikat. Selanjutnya beliau berkata wa minhu dan diantaranya, antaranya qauluhu ta'ala ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman innallaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran 'alal 'alamin. Ayat ini kalau terjemahkan sesungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan kalimat al termasuk Ibrahimnya di dalamnya. Jadi kalau ala Ibrahim, mananya Ibrahim dan keluarganya. Wa ala Imran juga sama, Imran dan keluarganya. Dipilih oleh Allah di atas seluruh alam alal alamin. Sepintas ini menjadi hujah yang kuat. Allah angkat Adam, Nuh, Ibrahim dan keluarganya dan juga Imran dan keluarganya diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah alal alamin, di atas alam atau di atas seluruh alam. Ini kata pendapat mereka yang menganggap bahwa para anbiya lebih utama di atas para malaikat. Karena menafsirkan alamin adalah seluruh alam dan tentunya di dalam alam tersebut ada malaikat. Wa al-akharun. Tetapi dibantah oleh yang berpendapat lain. Qad yudkar al-alamuna wa la yuqsad bihi umum Kalimat alamin kadang-kadang disebut tetapi tidak secara umum maknanya. Yani bukan umumul mutlak. Umum tapi tidak mutlak. Kalau umum yang mutlak artinya umum seluruh alam tanpa kecuali. Tetapi kalau umum yang tidak mutlak, umum di antara manusia atau umum di antara ini di antara itu. Contoh bal fi Bahkan kalimat alam tergantung siap konteks kalimatnya dan tergantung pembicaraannya sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala waliyakuna lil alamin nadira lihat ayat ini waliyakuna lil alamin nadira dan agar dia ini rasul agar menjadi nadir menjadi pemberi peringatan lil alamin untuk alam baik apakah nabi memberikan peringatan pada seluruh alam secara mutlak atau hanya umat manusia dan jin ini contoh. Bahwa kalimat alamin tidak mesti maknanya mutlak ke seluruh alam. Secara mutlak. Tetapi sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau kalimatnya tentang Nabi Alaihissalam yang Allah katakan liyakuna lil alamina nadhira agar dia menjadi pemberi peringatan untuk seluruh alam. Maksudnya pemberi peringatan di alam manusia, di alam dunia tidak termasuk alam langit, tidak termasuk di sana para malaikat, tidak. Nabi tidak mendakwahi para malaikat. Contoh lain, Allah katakan awalam nanhaka 'anil alamin. Bukankah aku sudahlah sudah melarang engkau dari seluruh, seluruh alam ini? Ya. Tentunya alam yang dimaksud bukan alam semesta secara keseluruhan, secara mutlak, tetapi alam dunia. Bahkan nanti di akhirat berbeda hukumnya. Alam nanahaka anil alamin. Demikian pula kalimat yang berbicara tentang kaum Lut. Kaum Lut adalah orang-orang yang naudzubillah melakukan maksiat yang menjijikkan yaitu homo Sesama laki-laki. Apa kata Allah? Atatuna dzukrana minal alamin. Apakah engkau kalian mengambil laki-laki sebagai pasanganmu dari semua alam ini? Kira-kira alam mana? Juga sama alam dunia. Mananya? apakah engkau memilih dari semua yang ada ini? Kamu pilih laki-laki yang sejenismu. Dijadikan sebagai pasanganmu. Tentunya alam yang dimaksud bukan alam mutlak seluruh alam. Contoh lain, walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin. Dan kami telah pilih mereka di atas ilmu di atas seluruh alam. Hah? Alam mana ini? Aku telah pilih mereka diangkat oleh Allah dengan ilmu di atas seluruh alam. Tentunya juga sama alam dunia. <laughs> Karena di sana ada malaikat-malaikat yang lebih alim dari mereka. <laughs> Jibril alaihi salam rasul yang diutus oleh Allah kepada para anbiya. Maka Jibril tahu semua apa yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi. Tetapi mereka dikatakan Allah pilih, Allah angkat dengan ilmu di atas seluruh alam. Tentunya di atas seluruh alam di dunia ini. Taib berarti yang tadi jadi hujah runtuh lagi. Wa minhu alasan lagi, alasan mereka yang berikutnya yang menyatakan bahwa para nabi lebih utama dari para malaikat. Katanya ucapan Allah SWT. wa taala amanu وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Ulaika mereka itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Kalimat bariyah mustaqah min al bar'a diambil dari kata ber'a. Maknanya bimana al-khalq. Bimana al-khalq, makhluk. Berarti khairul bariyah apa maknanya? Sebaik-baik makhluk. Nah kata mereka berarti orang yang beriman dan beramal soleh lebih mulia di atas malaikat. Karena Allah katakan khairul bariyah sebaik-baik makhluk. Malaikat makhluk. Ini makhluk Jin makhluk, semua makhluk yang paling baiknya adalah alladzina amanu wa amilus salihat. Baik. Fathabata anna salihal bashar khairul khalqi. Maka ini bukti bahwa salihal bashar manusia-manusia yang saleh adalah sebaik-baik makhluk. Berarti lebih baik dari para malaikat. Dibantah lagi. Qalal akharun berkata golongan yang lain yang berpendapat dengan pendapat lain. Innama masaru khairul bariyah likaunihim amanu wa amilus salihat. Mereka dikatakan sebaik-baik makhluk karena mereka beriman dan beramal saleh. Iya kan? Mereka dikatakan khairul bariyah karena apa? amanu wa amilus salihat. Wal malaikatu sedangkan para malaikat dalam masalah iman dan amal saleh tinggi mana? Akmal. Al malaika fi hadzal wasf akmal. Para malaikat dalam sifat itu tadi amanu wa amilu salihat akmal wa akmal. Lebih sempurna. Fa innahum la yas'amuna wa la yafturun karena mereka tidak pernah bosan, enggak pernah berhenti beribadah. Fala yalzam an yakunu khairan minal malaikah, maka tidak mesti manusia yang saleh tadi lebih baik dari para malaikat. Ini kalau kita terima makna bariyah adalah khalq. Hada ala qira'ati man qara'a al-bariyah. Ini bagi siapa yang membacanya dengan bariyah. Dengan hamzah. Baru dikatakan makhluk. Bariyah bil hamzah ala qira'ati man qara'a bil ya yaitu mereka yang membacanya dengan ya in qulna innaha mukhaffafah al hamzah kalau kita katakan bahwa kalimat tersebut sesungguhnya tidak memiliki hamzah wa in qulna innaha nisbah al bara kalau ternyata kalimat yang benar yang diriwayatkan dengan ba dan ra dan ya dari kata bara tanpa hamzah maka maknanya turab, maknanya tanah. Berarti khairul bariyah adalah sebaik-baik yang berjalan di muka bumi. Sebaik-baik yang melata di muka bumi. Kalau sudah seperti itu, kalah Berarti malaikat tidak dibahas. Bahwa yang beriman dan beramal saleh khairul bariyah. Apalagi kalau ditasdidkan di ra. Ini sebagian membacanya dengan beriyah. Maknanya makhluk-makhluk yang ada di bar, di darat. Ini khonimina azakum lebih sempit lagi. Taib yang ma'ruf. Yang dikenal dalam mushaf Utsmani yang dipegang oleh kaum muslimin. Apa dibacanya? Beriyah tanpa ada hamzah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau begitu, yang justru lebih rajih adalah maknanya sebaik-baik makhluk yang diciptakan dari tanah atau sebaik-baik makhluk yang ada di bumi. Dan ini tentunya tidak termasuk malaikat. Wa in qulna innaha nisbah ilal bara kalau kita lihat bahwa itu adalah diambilnya dari kata bara wa huwa turab yang maknanya adalah tanah kama qalahul qurra sebagaimana dibaca oleh para pembaca-pembaca ini para ahli-ahli qiraah -ahli, Fima naqalahu 'anil Jauhari sebagaimana dinukil oleh Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sihah. Maka yakunul ma'na. Maka maknanya adalah annahum khairu man khuliqa minat turab. Bahwa orang yang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baik makhluk yang diciptakan dari tanah. Yang diciptakan dari tanah manusia dan binatang-binatang dan semua yang ada di muka bumi. Fala umuma fiha maka tidak umum secara mutlak tapi khusus pada perkara-perkara makhluk-makhluk yang ada di bumi. Idan li min khalq min khalaqa at-turab. Idan <laughs> kalau begitu <laughs> li man khalaqa min at-turab. <laughs> Selain yang diciptakan dari tanah tidak termasuk tidak dibahas. Jadi bukan lebih baik dari malaikat tapi paling baik di tengah-tengah makhluk-makhluk di muka bumi ini. Alal awalun berkata golongan pertama. Siapa golongan pertama? Yang mengutamakan para anbiya di atas para malaikat. Ala innama takallamna fi tafdhili salihil bashar idza kamulu. Dan kami berbicara tentang keutamaan manusia kalau manusia itu sempurna. Solehnya, imannya. Kita nggak berbicara yang tidak sempurna. Yang kita bicarakan para anbiya wa salihin. Wa wasalu ila ghayatihim wa nihayatihim. Yang kami bicarakan adalah mereka-mereka yang sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Wa aqsa nihayatihim. Yang paling tingginya dalam keimanan dan amal saleh. Wa dzalika innama yakunu idza dakhalul jannah yang demikian itu adalah kalau mereka telah masuk ke dalam surga wanalu zulfa dan sudah didekatkan oleh Allah di dekatnya wasakanud darajatil ula dan sudah tinggal di derajat yang paling tinggi di sisi Allah wahabahumur rahmanu bimazidi qurbih dan Allah liputi mereka dengan tambahan kedekatan watajalla lahum liyastamti'u bin nazar ila wajhih sampai Allah menampakkan dirinya kepada mereka agar mereka bernikmat-nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Itu yang kami maksud kata mereka, kata golongan pertama. Wa qala al-akharun berkata lagi lawannya Asya'nu fi annahum hal saru ila halatin yafuquna fiha al-malaikah ayusawuna fiha urusannya asyan Urusannya adalah apakah mereka dengan keadaan mereka itu yafuqun malaikah melebihi malaikat atau sama dengan malaikat? Jawab saja itu. Sama atau lebih? Masalah kedekatan ada malaikat yang memikul aras di bawah Allah langsung. Mana yang lebih dekat? Dengan malaikat-malaikat yang mukarrabun. Ibadahnya malaikat jauh lebih sempurna. Apalagi? Pertanyaannya, apakah mereka-mereka yang kamu katakan sempurna sama dengan malaikat? Atau lebih tinggi atau di bawahnya? Qala dikatakan oleh beliau oleh mereka fa in kana qad thabata annahum yusayyiruna ila halin yuf yafuquna fiha al-malaikah sullimal mudda'a wa illa fala. Kalau ternyata telah sabit riwayatnya ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa manusia tadi di sana, di jannah, di atas malaikat, taib kita terima ucapan kalian. Tetapi kalau tidak ada dalil, maka tidak kita terima. Keutamaan-keutamaan tadi apakah kemudian sama dengan malaikat atau di atasnya? Kalau ternyata di atasnya dan kalian punya dalil, kita terima. Kalau tidak ada, tidak tidak terima. Wa mimma studilla bihi ala tafdilil malaika halal bashar. Kemarin sampai hari ini sudah kita bahas dalil-dalil mereka yang mengutamakan para anbiya di atas para malaikat yang semuanya bisa dibantah. Tapi sekarang yang sebaliknya, Para ulama yang mengutamakan para malaikat di atas para anbiya juga punya dalil-dalil, punya alasan-alasan yang ternyata juga bisa dibantah. Kita akan baca satu persatu alasan mereka yang mengutamakan malaikat di atas para anbiya pada kajian mendatang billahi taala. Tidak begitu banyak. Enam. Wabillahi taufik wa jazakumullahu khairan. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته